Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di dalam tujuan yang mulia kita berkumpul di dalam semata-mata menginginkan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Jalla wa ala dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk pahala yang besar dan yang agung keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam meraih keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah taala menganugerahkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang mulia, waktu yang berharga di dalam duduk bermajelis ilmu, berkumpul dalam tujuan yang baik dalam tujuan yang mulia, maka di situ mengandung keutamaan dan pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang bermajelis duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dia akan meraih keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis Abu Hurairah dari riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid-masjid Allah, dengan tujuan untuk mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menjelaskannya, mempelajarinya dengan benar, dengan baik. Maka malaikat akan turun kepada mereka kebahagiaan, ketenangan. Diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah meliputi mereka para malaikat-malaikat turun membawa kebaikan, menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, mendoakan mereka pengampunan, berkah, keselamatan, kebahagiaan, dan disebut nama-nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat dari penduduk-penduduk langit. Subhanallah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan pada kita waktu yang luang untuk bermajelis di majelis-majelis ta'lim, di majelis-majelis ilmu, maka itu tanda kebaikan bagi setiap hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam meluangkan waktunya untuk meraih keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan dalam hadis Abu Darda dan yang selainnya radhiyallahu taala anhu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan di dalamnya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya, Allah akan bentangkan baginya jalan menuju surga. Jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah bermajelis ilmu, bermajelis ta'lim, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain di antara keutamaannya barakallahu fikum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi ilal masjid, ila masajidillah." Yuridu bihi yata'allamuhu khairan atau yu'allimahu kana lahu ajr ajru hajjin tammatan hajjatuhu atau kama qala alaihi salatu wassalam Siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dia inginkan dengannya untuk kebaikan atau mengajarkan sebuah kebaikan, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang berhaji, sempurna hajinya. Subhanallah. Maka ini lahan pahala, lahan kebaikan, meraih keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu melalui berkumpul dalam rangka tanasuh alal birri wa taqwa. Saling menasihati dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saling menasihati di dalam menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menjauhi perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan tolong menolong kalian di dalam mewujudkan kebaikan dan takwa Allah. Dan jangan kalian tolong menolong di dalam mewujudkan perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah dan wa Allah Segala puji hanya milik Allah. Karena itu nikmat dari Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menganugerahkan dan melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Dan ini salah satu tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang selalu kita membaca dan dituntunkan membacanya di pagi hari dan di petang hari. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqi, faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakas syukur ketika di waktu sore kita mengucapkan Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqi, faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur Ya Allah segala puji hanya milikmu yang engkau telah menganugerahkan kepadaku waktu pagi sehingga aku masih hidup di waktu pagi ini, di waktu subuh ini. Dan aku tidak pernah lepas dari nikmatmu ya Allah. Satupun nikmat kita tidak lepas dari darinya dan itu bersumber dari Allah Taala. Ataupun nikmat melalui makhluknya. Semua itu faminka wahdak dari darimu murni ya Allah la syarikalak. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Falakal hamdu walakal syukur. Maka bagimu ya Allah segala pujian dan syukur. Nah, maka ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak lepas dari nikmat-nikmat Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan ibadah, mewujudkan amalan soleh, amalan ibadah, amalan soleh yang dilandasi dengan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya, jika kita kufur nikmat dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan meninggalkan ibadah atau sebaliknya justru melakukan dosa-dosa terhadap Allah Jalla wa ala, maka itu sangat berbahaya. Kalau-kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan justru kita mendapatkan azab dan siksaan Allah Jalla wa ala. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada nikmat-nikmatku kata Allah, la maka aku akan, aku akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Ditambah menjadi kebaikan di atas kebaikan. Tapi sebaliknya ma'asyarul muslimin, jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa inna azabi lasyadid. Sesungguhnya adab dan siksaanku amatlah pedih. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan ibadah-ibadah yang benar, ibadah-ibadah amalan-amalan soleh yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang di, dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim jamiah. Sehingga benar-benar berarti kita orang-orang yang menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Allah taala akan lebih memudahkan dan meringankan kita untuk menegakkan ibadah-ibadah kepadanya jalla wa tapi sebaliknya jika kita kufur nikmat naudzubillah. Bagaimana kufur nikmat? Yaitu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan dosa yang berupa syirkum billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan dosa besar atau perbuatan dosa-dosa maksiat yang lainnya. Maka itu bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa memuji Allah Ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan bersyukur kepadanya dengan mewujudkan peribadatan yang benar, mewujudkan amalan-amalan soleh yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa perwujudan amalan soleh yang benar, perwujudan ibadah yang benar adalah yang dilandasi dengan dua syarat yang terkandung dalam kalimat syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang kedua syarat ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firmannya di dalam Al-Qur'an. Nah, setelah kita beriman kepada Allah, kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul. Syahada la ilaha illallah, syahada wa anna dan Rasulullah. Sehingga apapun ibadah dan amalan yang kita lakukan dalam rangka kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah itu tidak akan diterima oleh Allah melainkan dua syarat syarat yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum." Ila akhiril ayat. Hai orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Wa aminu bi rasulihi. Dan berimanlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa, wa, wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala akan memberikan pada kalian dua bagian di dunia. Dua bagian dari rahmat Allah. Afwan. Allah Ta'ala akan memberikan pada kalian dua bagian dari rahmatnya. yakni rahmat di dunia dan rahmat di yaumul kiamah. Kasih sayang di dalam dunia ini dan kasih sayang Allah di yaumul kiamah. Dan Allah akan berikan pada kalian cahaya. Cahaya dalam kehidupan ini. Kalian berjalan dalam kehidupan ini dilingkupi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala wa yaghfir lakum dan Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih penyayang maka bagaimana keutamaan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang mulia ini orang-orang yang mewujudkan keimanannya kepada Allah dengan baik dan mewujudkan keimanannya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan benar maka akan diberikan dua bagian dari rahmat Allah yakni rahmat di dunia dan rahmat di yaumul kiamah kemudian akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia keluar dari kegelapan. Karena orang yang tidak mendapatkan cahaya artinya dia berada dalam kegelapan. Apakah itu kegelapan kejahilan, ketidakfahaman terhadap agama Allah, terhadap Islam ini atau kejahilan dalam kehidupan dunianya, dalam urusan-urusan agama dunianya, maka semua itu kejelekan. Semua itu keburukan yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Subhanallah. Siapa yang tidak menginginkan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan cahaya Allah sehingga kita hidup dalam cahaya yang terang benderang keluar dari kegelapan yaitu kegelapan kejahilan dan mendapatkan pengampunan Allah. Tetapi semua itu terwujudkan dengan keimanan yang benar kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat yang sangat banyak permisalan yang buruk dari orang-orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah. Permisalan yang baik adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawi alladziina hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Hal yastawi al-a'ma wal basir? am tastawiyad dhulumatu wan nur? Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Apakah sama orang yang berada dalam cahaya Allah dan di dalam kegelapan? Dan perhatikan bagaimana Allah membuat permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang berada di dalam cahaya Allah adalah orang yang berilmu dan orang-orang yang berada di dalam kegelapan adalah orang-orang yang buta yang tidak berilmu. Subhanallah. Ketika kita mendapatkan cahaya Allah, artinya kita terbimbing dalam kehidupan dunia kita ini. Sampai kepada yaumul akhirah kita. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma'asyirul muslimin wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi, cahaya Allah Ta'ala tentunya bertingkat-tingkat kepada hamba-hambanya. Ada yang mendapatkan cahaya Allah yang sempurna, ada yang kurang dari itu, dan seterusnya sampai ada yang sama sekali tidak mendapatkan cahaya Allah. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang kafirin. Orang-orang munafikin, kafirin, dan segala jenisnya, mereka orang yang buta, yang tidak mendapatkan cahaya Allah sedikit pun. Nah, yang Allah Ta'ala beritakan dalam Al-Quran, dalam surah munafikin dan yang lainnya. Yawma yakulul munafiqun. Tatkala orang-orang munafikun berkata, Unduruna naqta bismin nurikum. Qilarji'u wara'akum faltamisu nuran. Faduriba bainahum bisurin lah. Babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Yunadunahum alam nakun ma'kum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Subhanallah. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan, mengkisahkan tentang orang munafikun. Di dunia tidak ada cahayanya. Lebih-lebih di yaumul kiam. Mereka berkata, Wahai orang-orang yang beriman, tunggu kami. Kami akan bergabung bersamamu. Sebagaimana di dunia kami bergabung bersamamu. Bukankah kami dulu di dunia bersama kalian? Nah, kalu bala. Orang-orang yang beriman mengatakan iya. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian telah menfitnah diri-diri kalian. Yakni kalian kufur, kalian nifak. amani. Dan kalian orang yang selalu menunda-nunda. Kalian tertipu dengan dunia dan selalu menunda-nunda dan menipu kalian angan-angan yang panjang, angan-angan yang kosong. Saya akan bertobat, saya akan berbuat baik, saya akan demikian-demikian. Angan-angan yang kosong. Demikian Allah Ta'ala memberitakan tentang orang-orang munafikin. Ketika dia dalam kegelapan dan ingin merebut cahaya orang-orang yang beriman. Mereka berteriak, tunggu kami. Tetapi Allah Ta'ala membuat dinding pemisah. Babun batinuhu fihir rahmah wa min qibalil adab. Dinding pemisah yang di bagian orang-orang yang beriman adalah bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dinding sebelahnya adalah azab dan siksaan Allah, kegelapan. Yaitu bagian orang-orang munafikin. Lalu, malaikat-malaikat Allah mengatakan, bukankah dulu kami seru kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia telah menipu mereka hatta jaa amrullah sehingga datang perkara Allah seperti ini baru kalian menyesal penyesalan yang tidak bermanfaat sedikit pun ma'asyar muslimin permasalahan yang tiada guna nah justru penyesalan yang seperti ini mendapatkan sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala karena itu seakan-akan dia mengolok-olok Allah. Nah, sehingga Allah membalas fadhuku fama lidzalimina min nasir. Rasakan siksaanku, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka penduduk neraka yang berteriak-teriak menyesal. Mereka ingin kembali di dunia agar kemudian memperbaiki amalannya, memperbaharui amalannya. Padahal dulu diseru oleh para dai, para nabi, para dai dai ilallah bertakwa kepada Allah, tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau. Mereka menolak. Baru pada saat seperti itu mereka berteriak dan menyesal, meminta-minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari siksa api neraka. Tidak bermanfaat. Nah, yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra kunna alladhi na'mal. Kata Allah Ta'ala alam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Mereka berteriak dengan sekeras-kerasnya. Yastarikhuna fiha. Rabbana wahai Allah Rabb kami. Akhrijna. Keluarkan kami dari siksa api neraka ini. Lalu kami akan beramal dengan amalan soleh. Kata Allah, bukankah dulu telah datang pemberi peringatan kepadamu? Telah datang orang-orang yang menyampaikan kepadamu peringatan. Tapi engkau tidak mengindahkannya. Engkau tidak peduli dengannya. Maka fadhuku famalid dhalimina min nasir. Saksaan. Rasakan siksaan siksaanku ini dan tidak ada penolong satupun bagi kalian orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, wajib kita bersungguh-sungguh untuk membenarkan keislaman kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu memahami agama Allah dengan baik berdasarkan Al-Qur'an dan memahami sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang semua ini merupakan kandungan dari syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah yang Allah sebutkan sekian banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak dari kaum muslimin, mereka berislam, mereka sholat, Alhamdulillah. Mereka berpuasa, berzakat, Alhamdulillah. <clears throat> mereka jujur, Alhamdulillah. Amanah. Namun, mereka belum diberi taufik oleh Allah untuk mengenal sunnah Nabi kita sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sehingga mereka beribadah dengan ibadah-ibadah mereka, beramal dengan amalan-amalan kebaikan mereka, tidak dilandasi dengan syahada wa anna dan Rasulullah. Dilandasi dengan kalimat la ilaha illallah, namun tidak dilandasi dengan wa anna dan Rasulullah. Maka pun amalan seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia menegakkan kedua-duanya. Yaitu amalan itu ikhlas sesuai dengan kandungan kalimat la ilaha illallah semata-mata mengharapkan pahala hanya dari Allah dan yang kedua amalan itu mencocoki sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga diterima oleh Allah taala hilang salah satu dari dua syarat ini, maka terjadi ketimpangan. Tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Apakah dia mengikuti sunnah Rasulullah tapi dia tidak ikhlas? Ataukah dia ikhlas tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka amalan kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan belumlah dianggap dia orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan kebaikan itu. Sampai dia memenuhi dua syarat yang telah kita sebutkan tadi. Dan itulah ujian yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Linabaluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kalian semua. Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya? Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia adalah aswabuhu, akhlasuhu, wa aswabuhu. Amalan yang ikhlas dan amalan yang mencocoki sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amalan yang ikhlas dan mencocoki sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Qur'an dalam ayat yang lain ada yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Allah hendak menguji kita semua kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ujiannya. Tunggu dulu. Ya, tidak semudah itu. Sebagaimana kita mau masuk bekerja dalam perusahaan atau dalam instansi atau dalam lembaga apa saja, kita mendaftar dan ada ujiannya. Kalau ujiannya lulus, baru diterima. Kalau ujiannya tidak lulus, maka ditolak. Di sana banyak orang-orang yang mendaftar yang lain. Nah, apa itu ujiannya Allah Ta'ala? Terkait dengan apa yang saya sebutkan ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibakum Allah, wa yaghfir lakum. Katakan, wahai Muhammad, kepada seluruh manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Katakan pada mereka, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini ujiannya. Keimanan kalian kepada Allah, kecintaan kalian kepada Allah benar atau tidak? Diuji dengan apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan setelah kalian lolos ujian ini kata Allah, yuhibbukumullah, maka Allah pun mencintai kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintai kalian yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah cintai kalian dan Allah ampuni dosa kalian. Subhanallah. Ini ayat di dalam firman Allah Ta'ala yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Ta'ala guru dari Imam Bukhari mengatakan ini ayat mihnah, ayat ujian. Nah, orang-orang yang beriman diuji oleh Allah. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Siapa yang paling baik amalannya? Yaitu orang yang memenuhi dua syarat tadi. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Saya tidak ingin berpanjang lebar di waktu subuh yang berbahagia ini. Salah satu tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meraih pahala yang besar. Nah, untuk meraih keutamaan dari Allah Jalla wa'ala, selain dari apa yang telah saya sebutkan tadi, juga adalah orang-orang yang ber duduk setelah melakukan sholat jamaah, setelah sholat subuh, lalu selesai berjamaah sholat subuh, dia berzikir kepada Allah, apakah dengan majelis ilmu seperti ini, dan ini merupakan zikrullah, Bahkan setinggi-tinggi zikur kepada Allah adalah bentuknya majelis ilmu. Nah, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, itu adalah taman-taman surga. Taman-taman surga. Tidakkah kalian ala tarta'u biradil jannah? Tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga? Kata Rasulullah SAW, para sahabat, apa itu taman surga? Kata Rasulullah SAW, majalis hilakot dhikr. Halako halako zikir Dalam riwayat dijelaskan halako zikir adalah majelis ilmu. Maka orang yang sholat berjamaah subuh, lalu dia berzikir kepada Allah dan merupakan zikir kepada Allah majelis-majelis ilmu seperti ini, lalu sampai terbitnya matahari. Sampai matahari terbit lalu dia sholat dua rakaat, maka baginya pahala haji wal umrah. Tamatan, tamatan, tamatan. Mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah. Jika kita meniatkan hal ini, lalu kita menunggu sampai matahari terbit, sholat dua rakaat, dapat pahala haji dan umroh sempurna. Kalau kita bekerja dengan keras, mencari nafkah, mengumpulkan uang, menabung untuk pergi umroh, untuk mendapatkan pahala umroh, pahala haji, ya, dengan susah payah kita banting tulang, maka di sana ada pahala-pahala yang sama dengan itu, persis. Tidak mengurangi pahalanya sedikit pun, namun tidak mengeluarkan harta. Tidak mengeluarkan harta yang besar. Cukup dengan kesabaran, yaitu kesabaran dalam beribadah kepada Allah. Dalam meraih keutamaan-keutamaan ibadah tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Yaitu bermajelis ilmu, kemudian sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, sampai terbit matahari, sholat dua rakaat, dia telah mendapatkan pahala yang sempurna dari pahala haji dan umrah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua di dalam kehidupan ini. Bersenantiasa berada di dalam cahaya Allah ta'ala. Cahaya ilmu, Al-Quran dan sunnah nabinya. nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga kita senantiasa terbimbing dan istiqomah sampai kita menghadap kepada Allah jalla wa ala yaitu dengan kematian sehingga kita mendapatkan kenikmatan di alam barzah ataupun lebih-lebih kenikmatan di yaumul kiamah setelah kehidupan dunia ini. Wallahu taala alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته